Bimbingan Islam Sahabat Belajar Islam Kalau ada orang mengatakan kalian ini masih meributkan urusan mengusap alas kaki Sementara orang-orang kafir sudah sampai ke bulan Kasih kalian masih ribut mengusap alas kaki Ini orang yang tidak memahami prinsip-prinsip agama orang yang barangkali tidak memiliki rasa cinta terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak faham bahwa di atas sunnah itu ada kejayaan, bahwa berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan kunci kemenangan kaum muslimin. Kata Nabi, "Idza tabayatum bil inati." Jika kalian telah berjual beri bertransaksi dengan sistem ina telah terbiasa berjual beli dengan sistem riba. Waraditum bizar'i dan kalian telah dilalaikan oleh tanam-tanaman, sawahnya banyak, ladangnya banyak, kebun karet, kebun sawit dan seterusnya. Wa akhadtum adnabal baqar dan kalian disibukkan dengan memegang buntut-buntut sapi. Peternakannya banyak, apalagi ini mau menjelang Idul Kurban. banyak orang punya kandang dadakan. Halaman rumah disulap jadi kandang, bahkan pinggir jalan menjadi kandang banyak. Orang memegang buntut-buntut sapi. Lena Wa taraktumul jihad fi sabilillah dan kalian meninggalkan al jihad fi sabilillah. Jihad itu tidak mesti mengangkat pedang terutama di negeri kita, negeri yang aman yang damai, maka jihad bisa dilakukan dengan duduk-duduk di masjid. Duduk-duduk di masjid itu seperti orang berjihad. Iya, karena tidak semua orang itu kuat melakukannya. Dicoba saja yang nggak pernah ngaji diangkat 15 menit sudah geser ini Sudah panas pantat saya asam urat. Masya Tapi kalau asam uratnya kita duduk di masjid, insya Allah berbarokah. Gitu ya. Jadi kalau sudah meninggalkan jihad, sibuk dengan riba, dengan tanaman, dengan peternakan, dengan harta, sallallahu alaikum dulan kata Nabi, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Jadi kehinaan yang kita alami kaum muslimin diinjak-injak, dilecehkan, ayatnya dijadikan bahan permainan. Itu sebabnya adalah karena jauhnya kita dari agama. La yanzi'uhu ankum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari diri kalian umat Islam hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang murni apa ajaran agama yang murni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jangan dianggap enteng orang yang duduk di masjid mengkaji demi Allah itu adalah kemuliaan yang paling mulia kata Abdullah ibnul Mubarak tidak ada derajat yang lebih tinggi di bawahnya karena derajat kenabian kecuali menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikianlah hendaknya kita ini menuntut ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar mengkoleksi informasi, koleksi info. Kalau koleksi info HP ini sudah penuh informasi, apa-apa ada di sini. Tapi diamalkan apa tidak? Ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu orang-orang punya ilmu. Maknanya apa? Ilmu itu menggiring kita kepada rasa takut ilmu menggiring kita untuk beramal. Ketika kita dapat sunnah, Nabi, oh sunnah Nabi rupanya ya kita mengamalkannya